amara Allah bihi tauhid wa huwa ifradullah bil ibadah wa a'zamu ma naha anhu syirku وهو دعوة غيره معه والدليل قوله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا ayat yang dipakai oleh muallif dalam 10 jumlahnya ya bisa antum lihat pada surat An-Nisa ayat yang ke-36 wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wabil walidaini ihsanan disusul dengan hak kedua orang tua wabidil qurba dan juga kemudian hak kerabat dan seterusnya ya wal jari wal yatama wal masakin haknya anak-anak yatim kemudian wal masakin haknya kaum miskin wal jari dil qurba hak tetangga yang masih memiliki kerabat hubungan kerabat dengan kita. Wal jaril junubi, tetangga yang tidak memiliki hubungan kerabat dengan kita. Ya, dan seterusnya. Wabnis sabil, hak orang-orang yang kehabisan bekal di dalam safarnya. Wa ma malakat aimanukum. Hak budak-budak yang kita miliki. Dan hak binatang-binatang, hewan ternak yang ada di bawah pengurusan kita. Ya, setidaknya di sini disebutkan ada sepuluh hak yang harus ditunaikan setiap hamba. Dan Allah mulai dengan menyebutkan hak Allah. Sehingga ini menunjukkan bahasanya hak Allah yaitu at-tauhid adalah perintah yang terbesar yang Allah perintahkan kepada hamba-hambanya. Baik, kita lanjutkan pada paragraf yang berikutnya. Sekarang kita masuk inti dari kitab ini. Ya, kalau kemarin-kemarin pembahasan yang telah berlalu itu baru mukaddimah, ya, baru mukaddimah, pendahuluan. Dimulai dengan tiga risalah yang singkat. Yang pertama apa? arba'u masail allati tadammanatha suratul asr empat permasalahan yang dikandung di dalam surat al-asr kemudian risalah yang kedua salat masail allati yajibu alal muslim ta'allumuha wal amalu biha tiga masalah yang wajib dipelajari dan diamalkan setiap muslim kemudian risalah yang ketiga al-hanifiyah millatu ibrahim risalah tentang penjelasan tentang agamanya Nabi Ibrahim yaitu Al-Hanifiyah. Sekarang kita masuk ke inti dari kitab ini. Ya. Qala al-muallif al-syeikh Muhammad bin Abdul Wahab At-Tamimi An-Najdi rahimahullahu ta'ala Fa'idha qila laka Dan jika dikatakan kepadamu Ditanyakan kepadamu mal usulus salatatu allati yajibu alal insani ma'rifatuha apa tiga landasan pokok yang wajib untuk diketahui setiap manusia setiap hamba ya apa tiga landasan pokok penting dalam agama Islam ini yang wajib diketahui setiap hamba fakul maka katakan Jawablah dengan ma'rifatul abdi rabbahu wa dinahu wa nabiyahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Penting tersebut adalah ma'rifatul abdi rabbahu. Ma'rifah seorang hamba terhadap Rabbnya. Pengetahuan hamba terhadap Rabbnya subhanahu wa ta'ala wa dinahu dan pengetahuan seorang hamba terhadap agamanya wa nabiyahu Muhammadan alaihi salatu wassalam dan pengetahuan hamba terhadap nabinya Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala syarih al الشيخ Muhammad bin صالح al رحمه الله taala, قوله Ucapan muallif faida qila laka mal usul thalathatu. Al usul jam'u aslin. Usul dalam bahasa Arab adalah bentuk jamak dari asl. Apa itu asl? Wa huwa ma yubna alaihi ghairuhu. Asl dalam bahasa Arab maknanya adalah ma yubna alaihi ghairuhu sesuatu yang dibangun di atasnya sesuatu yang lain. Ini makna asal dalam bahasa Arab sesuatu yang menjadi landasan ya, menjadi pondasi yang dibangun di atasnya sesuatu yang lain. Contohnya apa? Wa min dzalika aslul jidar wa huwa asasuhu. Di antaranya adalah aslul jidar bagian bawah dari tembok atau dinding, ya, dasar dari dinding yaitu pondasinya. Pondasi dari dinding tersebut disebut dengan aslul jidar. Wa aslus syajarah alladhi yatafarra minhu al-aqsan. Dan juga ketika dalam bahasa Arab disebutkan aslus syajarah bagian dasar dari pohon yaitu disebut dengan pangkal pohon ya pangkalnya alladzi yatafarra' minhu al-aqsan yang bercabang dari pangkal pohon tersebut ranting-rantingnya Qala Allah Ta'ala ya ini adalah pengertian asal di dalam bahasa Arab pondasi dari sesuatu ya landasan pokok dari sesuatu Qala Allah Ta'ala Kemudian juga dalam firman Allah Subhanahu wa taala disebutkan makna yang demikian ini. Alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan tayyibatan kasyajaratin tayyibah asluha thabitun wa far'uha fis sama. Tidakkah engkau melihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala membuat sebuah permisalan bagi kalimatan tayyibah kalimat yang baik yaitu kalimat la ilaha illallah. Bagaimana Allah membuat permisalan tentang kalimat ini? Kasyajaratin tayyibah. Allah permisalkan sebagai sebuah pohon yang baik. Asluha thabitun wa far'uha fis sama. Bagaimana sifat atau ciri pohon yang baik itu? Yaitu ketika asluha thabit pangkalnya tertanam kuat di dalam tanah. Ya, kokoh pangkalnya. Batangnya, ya, pangkal batangnya, pangkal pohonnya kokoh tertanam kuat di dalam tanah. Wa far'uha fis sama, adapun cabang-cabangnya, ranting-rantingnya, dahan-dahannya menjulang tinggi ke atas langit, ya, menjulang tinggi ke arah langit. Ini adalah sifat dari sebuah pohon yang baik. Ya, tentunya kalau pohon pangkalnya, akarnya tidak kuat, ya, tertancap di dalam tanah, maka roboh pohonnya atau setidaknya akan miring, ya, tidak bisa tegak dengan baik. Begitu pula cabang-cabangnya dan rantingnya akan miring pula. طيب وهذه الأصول الثلاثة يشير بها المصنف رحمه الله إلى الأصول التي يسأل عنها الإنسان في قبره tiga landasan pokok yang disebutkan muallif ini al-muallif yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah memberikan isyarat dengan penyebutan tiga landasan pokok ini beliau memberikan isyarat tentang tiga perkara yang akan ditanyakan kepada setiap hamba di dalam kuburnya yaitu pertanyaan man rabbuk pertanyaan pertama siapa rabbmu wa madinuk dan apa agamamu wa man nabiyuk dan siapa nabimu Ya, jadi tiga landasan pokok yang sedang kita pelajari ini adalah merupakan jawaban dari tiga pertanyaan yang akan kita alami. Masing-masing dari kita pasti akan mengalaminya kelak di alam kubur. Tiga pertanyaan ini, ya. Sehingga sangat penting bagi setiap muslim untuk mempelajarinya sehingga hidupnya akan terbimbing di atas ilmu dan basirah yang dengannya diharapkan ketika masuk ke dalam alam kubur menemui alam kubur dan menjumpai pertanyaan ini dari malaikat bisa menjawabnya dengan baik Awradal muallif rahimahullah hadhihi al-mas'alata bi sighati as-su'al wa dhalika min al-insanu laha. Al-muallif menyebutkan permasalahan ini dengan sirah dengan konteks pertanyaan. Wadhalika min ajli tujuannya adalah untuk agar pembaca lebih perhatian. Itu tujuan kenapa muallif menyebutkannya dengan sirah pertanyaan, bentuk pertanyaan. Faida qila lakamal usulu salah satu ila akhiri kalami ya sampai akhir ucapan beliau li'annaha mas'alatun 'azimatun wa usulun kabirah karena tiga permas tiga landasan pokok ini adalah permasalahan yang sangat penting ya permasalahan yang sangat penting wa usulun kabirah dan pondasi-pondasi yang agung yang harus diketahui setiap muslim wa inna maqala إن هذه هي الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها لأنها هي الأصول التي يسأل عنها المرء في قبره إذا دفن وتولى عنه أصحابه ya muallif Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah menyebutkan bahwasanya tiga landasan pokok ini wajib diketahui oleh setiap hamba karena tiga landasan tersebut adalah tiga perkara yang akan ditanyakan kepada setiap hamba yang berada yang sudah meninggal dunia dan berada di alam kubur ketika dia sudah dimakamkan, dikuburkan dan orang-orang yang mengiringi jenazahnya sudah berpaling. Maka atahu malakan akan mendatanginya dua malaikat faqa'adahu faqa'adahu fasa'alahu min man rabbuk maka kedua malaikat itu akan mendudukkannya ya ini terjadi di alam barzah ya alam barzah maka dua malaikat tersebut akan mendudukkannya dan bertanya kepadanya man rabbuk siapa rabbu wa madinuk dan apa agamamu wa man nabiyuk dan siapa nabimu. Wa ammal mu'min fayaqulu Rabbi Allah. Adapun seorang mukmin, fa nasallallahu taala ayyaj'alana minhum minal mu'minin. Maka seorang mukmin akan bisa menjawab pertanyaan tersebut dengan mudah. Ketika ditanya man rabbuk, maka dia menjawab Rabbi Allah. Wa madinuk, dia akan bisa menjawab wa dinil Islam. Agamaku Islam waman nabiyuk maka dia akan bisa menjawab dengan mudah nabi nabi Muhammad nabiku adalah Muhammad alaihi salatu wassalam wa ammal murtab awil munafik adapun orang yang ragu di dalam agamanya orang-orang yang munafik yang tersimpan an-nifaq kemunafikan di dalam kalbunya maka dia akan berkata ketika menghadapi pertanyaan dari dua malaikat ini ya tidak bisa menjawabnya dia akan mengatakan ha ha la adri gambaran dari seorang yang tidak bisa menjawab ya nah, tidak bisa menjawabnya sami'tun nasa yaquluna syai'an faqultuhu ya dahulu di dunia Aku mendengar manusia mengucapkan demikian dan demikian, maka aku ikut mengatakannya. Gambaran dari seorang yang ketika beragama hanya ikut-ikutan. Gambaran dari seorang yang tidak memiliki prinsip yang kuat di dalam beragama. Ya. Hanya ikut-ikutan manusia. Ikut-ikutan orang yang ada di sekitarnya tanpa mau merujuk kepada al-adillah asy-syar'iyyah dalam beragama hanya sekedar taklid, fanatik buta kepada enam orang-orang yang dia yakini di atas kebenaran tanpa mau melihat kepada dalil baik dari Al-Qur'an maupun As-Sunnah. Inilah gambaran orang-orang yang ragu di dalam agamanya. Sebagian ulama menyebutkan ketika dia menjawab ha ha la adri ya, itu seolah-olah dia pernah mengingat sesuatu, namun tidak bisa menjawabnya. Ya, tidak diberikan Allah kemampuan untuk bisa menjawabnya. Sehingga perkara ini adalah perkara yang bukan perkara yang mudah. Menjawab pertanyaan, tiga pertanyaan ini dalam alam kubur, seolah-olah mungkin ah, gampang pertanyaannya. Insya Allah jawabannya mudah. Tapi tidak demikian. Barakallahu fikum. Dalam alam kubur lebih dahsyat dari itu walaupun jawabannya ringan, cuma tiga kalimat, namun hakikatnya adalah perkara yang sangat berat. Itu semua ditentukan oleh amalan yang dilakukan seorang hamba di masa hidupnya di dunia. Ketika dia di dalam kehidupan dunianya bisa mengamalkan tiga pondasi ini dengan baik, dia konsisten dan konsekuen menjalankan tiga landasan pokok ini, maka akan dimudahkan di dalam alam kuburnya. Adapun sebaliknya, yang tidak istiqamah, tidak konsekuen dan konsisten menjalankan tiga prinsip pokok ini, walaupun dia menghafal jawabannya, namun dia akan sulit dan tidak bisa menjawabnya kelak di alam kubur. Taib. Qauluhu dan ucapan muallif ma'rifatul abdi rabbahu Fakul ma'rifatul abdi rabbahu. Pengetahuan seorang hamba terhadap Rabbnya. Qala syarih rahimahullahu ta'ala ma'rifatullahi takunu biasbab. Ini perkara yang pertama yang akan kita bahas dari tiga landasan pokok ini. Yang pertama adalah pengetahuan seorang hamba terhadap Rabbnya ma'rifah seorang hamba terhadap Rabbnya Allah Subhanahu wa taala dan ma'rifah terhadap Allah Subhanahu wa taala tersebut bisa terwujud dengan sebab-sebab bisa terwujud dengan beberapa sebab minha an-nazar wa tafakkur fi makhluqatihi azza wa jal di antara sebab yang bisa ditempuh untuk bisa menghasilkan ma'rifah terhadap Allah Subhanahu wa taala adalah an-nazar, melihat wa tafakkur, memikirkan dan merenungi fi makhluqatihi, makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala azza wa Jal. Fa inna dzalika yuaddi ila ma'rifati ila ma'rifatihi wa ma'rifati azimi sultanihi wa tamami qudratihi wa hikmatihi. Karena dengan melakukan yang demikian ini, melihat, merenungi dan memikirkan makhluk-makhluk Allah yang ada di alam semesta ini, yarhamukallah maka hal itu bisa mengantarkan kita ya untuk bisa terhasilkan dalam diri kita ma'rifah, pengetahuan tentang Allah dan tentang keagungan kekuasaannya dan kesempurnaan kudrahnya serta hikmahnya. Ini ya melihat langit yang begitu besar ya, begitu kokoh yang Allah bangun langit itu tanpa ada tiang-tiang namun tidak roboh ya. Begitu juga ketika Allah kita melihat Allah mengatur langit, mengatur benda-benda langit yang ada di atas kita, mengatur matahari, bulan dan bintang. Ya. Allah jalankan matahari dan bulan tersebut pada jalurnya dan tidak saling bertabrakan. Begitu juga makhluk-makhluk Allah yang lainnya, bahkan pada diri kita sendiri. Bagaimana kita melihat tubuh kita ya yang sangat rumit pengaturannya. Bagaimana proses metabolisme yang terjadi di tubuh kita ini Allah yang mengaturnya. Bahkan kita sendiri pun yang punya badan tidak paham proses metabolisme yang terjadi pada tubuh kita. Sangat rumit. Namun Allah subhanahu wa ta'ala mengatur itu semua. Dari atas arsnya. Ya. Demikian. Yang demikian ini dengan kita tafakur, merenungi, memikirkan bagaimana ciptaan-ciptaan Allah ini. Ya. Itu akan menghasilkan ma'rifah kita. Pengetahuan kita tentang Allah, tentang keagungannya, tentang besarnya, kekuasaannya, ya, dan luasnya ilmu Allah Subhanahu wa taala. Qala Allah taala, Allah taala berfirman, "Awalam yanzuru ila awalam yanzuru fi malakutis samawati wal ard wa ma Allah min syai'." Tidakkah mereka melihat kepada kerajaan langit dan bumi dan apa-apa yang Allah ciptakan ya dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-185. Wa qala azza wa jal dan Allah berfirman dalam surat yang lain, "Innama a'idzukum biwahidah an taqumu lillahi masna wa furada thumma tatafakkaru." Ya, hanyalah aku memerintahkan kepada kalian biwahidah yaitu untuk bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala an taqumu lillahi masna wa furada thumma tatafakkaru ya agar kalian berdiri ya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala masna wa furada ya berdua atau sendiri-sendiri summa tatafakkaru kemudian kalian memikirkan dan merenungkan penciptaan alam semesta ini وقال تعالى إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب Sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat ayat-ayat tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala bagi siapa? Bukan bagi setiap orang, tapi bagi orang-orang yang tergolong dalam ulul albab, memiliki akal yang jernih, memiliki akal yang sehat, yang masih suci fitrahnya. Berbeda dengan orang-orang yang akalnya sudah rusak, yang fitrahnya sudah berubah. Wa na'udzubillahi min dzalik. Wa qala azza wa jal. Dan Allah berfirman, "Inna fi ikhtilafil laili wan nahari" وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون Sesungguhnya pada pergantian malam dan siang dan pada apa-apa yang Allah ciptakan di langit dan di bumi terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang bertakwa. Wa qala subhanahu wa ta'ala inna fi khalqis samawati wal ardi Sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang wal fulkillati tajri fil bahri bima yanfa'un nas dan pada kapal-kapal yang berlayar di lautan ya bagaimana kapal itu bisa berlayar di lautan ya dengan bantuan angin yang Allah atur bima yanfa'un nas yang bermanfaat bagi manusia وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها dan bagaimana Allah ya melihat bagaimana Allah menurunkan dari langit air hujan yang dengannya Allah menghidupkan bumi yang mati dengan hujan tersebut Allah menumbuhkan tumbuhan sehingga yang tadinya dataran tandus dan kering menjadi hijau, dipenuhi dengan rerumputan dan tetumbuhan yang bermanfaat bagi makhluk. Wabatsa fiha min kulli dabbatin dan pada ya ketika Allah Subhanahu wa taala menyebarkan dabbah makhluk-makhluk di permukaan bumi ini ya baik manusia maupun hewan-hewan Allah sebarkan di permukaan bumi ini. Wa tasrifir riyah dan pada pengaturan angin. Bagian bagaimana Allah mengatur angin, ya. Wassahabi wal wassahabil musakhkhari dan awan-awan yang diatur di langit. Bainas sama'i wal ard di antara langit dan bumi la ayatil liqaumi yaqilun. Itu semuanya ya yang kita sebutkan tadi. Pergantian siang dan malam ya, turunnya hujan, bagaimana angin ini diatur, Allah lah yang mengaturnya, bagaimana awan ini diatur ya. Hujan turun di sini, kemudian besoknya turun di sana ya. Semuanya yang mengatur adalah Allah Subhanahu wa taala. Itu semuanya kalau kita merenungkannya dan memikirkannya itu semua terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala tapi bagi siapa kata Allah liqaumi yaqidun bagi orang-orang yang mau berfikir bagi orang-orang yang berakal yaitu yang memiliki akal yang sehat yang jernih yang terbangun di atas fitrah yang masih suci wa min asbabi ma'rifatil abdi rabbahu an-nadhar fi ayatihi asy-syar'iyyah dan diantara sebab-sebab yang dengannya bisa terhasilkan ma'rifatul abdi rabbahu pengetahuan hamba tentang Rabbnya yaitu melihat kepada ayat-ayat Allah yang syar'i. Kalau tadi makhluk dengan kita melihat pada makhluk-makhluk Allah itu melihat kepada ayat-ayat Allah yang kauniyah. Adapun sekarang adalah kita dengan melihat ayat-ayat Allah yang syar'iyah. Wa huwal wahyu alladhi ja'at bihi rusul alaihi musallatu wassalam yaitu melihat kepada wahyu yang Allah turunkan kepada para rasulnya yang dibawa oleh para rasul alaihi musallatu wassalam fayanzuru fi hadhil ayati wa ma fiha min al masalih al azimah allati la taqumu hayatul khalqi fid dunya wala fil akhirah illa biha yang mana di dalam ayat-ayat Allah yang syariah tersebut terdapat maslahat-maslahat yang sangat agung ya yang tidaklah bisa kehidupan makhluk-makhluk Allah ini di akhirat di dunia maupun di akhirat bisa tegak kecuali dengan ya mengamalkan ayat-ayat Allah tersebut فإذا نظر فيها وتأملها وما اشتملت عليه من العلم والحكمة ووجد انتظام فقتها لمصالح العباد عرف بذلك ربه ya ketika kita melihat kepada ayat-ayat Allah yang syariah tersebut ya dan mempelajarinya, merenungkannya dan merenungkan apa-apa yang terkandung di dalamnya berupa ilmu dan hikmah, maka akan mendapati intizam, keteraturan dan kecocokan hukum-hukum Allah tersebut dengan maslahat-maslahat manusia, kepentingan-kepentingan hamba, ya, kepada maslahat-maslahat manusia. Dengan itu bisa mengenal Robnya, ya, bagaimana Allah Subhanahu wa taala menurunkan syariat Islam yang indah dan penuh dengan hikmah. Syariat yang bijak yang dengannya jika kita mau menerapkannya maka akan terwujud kehidupan yang aman, tentram dan damai di muka bumi ini. Kama qala Allah taala Kama qala Allah azza wa jal afala yatadabbaruna al-Qur'an. Tidakkah mereka mau mentadabburi Al-Quran walau kana min indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira kalau seandainya Al-Quran itu bukan berasal dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala maka pasti mereka akan mendapati perselisihan dan kontradiksi yang banyak di dalam Al-Quran tersebut dalam syariat Allah namun karena syariat Islam Al-Quran was sunnah itu berasal dari Allah subhanahu wa ta'ala maka sama sekali tidak ada perselisihan dan kontradiksi pada ayat-ayat Allah tersebut. Wallahu taala alam bisawab. Kita cukupkan sampai di sini kajian kita pagi hari ini. Kita lanjutkan pada pertemuan mendatang insyaallah taala wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.